Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Diperhatikan baik-baik, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Peringkasan daripada kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaihi. dihafalkan ini. Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Kathir rahmatullah alaih. Kitabnya aslinya Al-Fusul fi Rasul. Kemudian ringkas oleh salah satu nah barakallahu pengajar Jamiah Malik Saud. Nah, barakallahu fi. Kita sekarang akan membaca masalah apa? Seputar pembantu-pembantu Rasulullah dan penulis wahyu serta muadzinnya Rasulullah SAW. Perhatikan halaman 77 itu yang punya kitab. Jadi kalau punya kitab dirawat, ditaruh di tempat yang sudah disiapkan jadi ketika taklim itu sudah nggak nyari-nyari lagi. Karena itu termasuk eh, bukan termasuk adab yang bagus ya ketika mulai taklim baru nyari-nyari bingung itu taruh tempat tersendiri, nggak usah dicampur-campur, mudah nyarinya. Paham ya? Sudah dibagi soalnya. Sudah dibagi, dikasih itu dikondisikan. Nah, kita lihat sini khadamuhu khadamuhu sallallahu alaihi wasallam itu pembantu-pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat situ wa qad iltazama jama'atun minas sahaba radhiyallahu anhum dan sungguh ada sekelompok jamaah dari kalangan para sahabat yang mereka iltazama, bermulazama, terus menerus bersama Rasulullah SAW dikhidmati dengan cara membantu Rasulullah SAW menjadi pembantunya bukan budak ya bedakan kalau budak kan abdun tapi kalau pembantu itu khodim jadi zaman sekarang nggak ada perbudakan selama tidak ada peperangan, kemudian tidak ada tawanan. Nah, ketika antum lihat TKW TKW orang kerja ke luar negeri ke Saudi, itu mereka bukan budak, pembantu. Paham ya? Khadim namanya. Nah, laki-laki khadim atau perempuan khadimah. Nah, sekarang kita bahas seputar apa? Seputar para sahabat yang mulazamah terus-menerus membantu Rasulullah SAW. Kita lihat siapa aja. karena karena Abdullah Mas'ud sahiban nalay Dihafalkan ini. Sebagaimana dahulu sahabat Abdullah Mas'ud ini Perhatikan ini, Abdullah Mas'ud, beliau adalah apa? Sahabat yang membantu Rasulullah seputar sandal. Kaitannya dengan masalah sandal. Jadi kalau Rasulullah mau pergi, sandalnya dekatkan. Ketika beliau masuk, sandalnya dimasukkan ke dalam lengannya gini. Sandal jepit. Anda disebutkan dalam eh, barakallahu dalam riwayat itu sandalnya sandal jepit. Paham ya? Jadi dimasukkan lengannya gini kalau pas lagi enggak dipakai. Paham belum? Masukkannya gini. Ditaruh sini anu sandalnya. Jadi kalau kalau pas beliau mau menggunakan baru dilepas, ditaruh di depannya. Kita lihat sini kalau nggak percaya. Nah, barakallahu fiik. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Mas'ud, sahabat Abdullah Mas'ud, sahibun alaih, dikenal sahibun alaih, yaitu pembantu Rasulullah SAW, bantu masalah apa sandal. Paham belum? Masalah sandal. Masalah sandal. Idza qama albasahu iyyahuma. Apabila Rasulullah berdiri, beliau memakaikan kepada Rasulullah SAW. Memakaikan sandal tadi itu. Wa idza jalasa dan apabila beliau duduk Rasulullah ja'alahuma fi dhira'i hatta yaqum. Beliau Abdul Mas'ud menjadikan apa? Kedua sandalnya diletakkan di dhira'i, lengan. Dimasukkan gini. Paham caranya? Kalau sekarang ya melihat sewalu selalu itu, atau jepit, atau masukkan ke ini. Nah, kan bisa di sini tak sandalnya. Paham ya? Seperti itu. Kalau seandainya bukan sandal jepit pun dimasukkan ke ini bisa sampai sini. Untuk intinya masih untuk bawa, untuk bawa. Kita lihat lagi. Wa kana al-Mughirah bi Syu'bah, kalau Mughirah Syu'bah sayyafan ala ra'sih. Beliau adalah apa? Orang yang pandai memainkan pedang. Nah, yang ada di atas kepalanya maksudnya yang menjaga Rasulullah SAW. Kalau terjemahan buat bodyguard, paham ya? Termasuk bodyguardnya Rasulullah SAW. Maksudnya kalau kemana aja, nah beliau menyertai. Kalau ada orang yang ingin macam-macam, beliau juga maju di depan. Paham ya? Sayyaf, kalau sayyaf itu orang yang pandai main pedang aslinya. Sayyaf, dari kata saifun. Faham ya? Nah, seperti itu. Wa Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir sahibat baghlatih. Naam. Uqbah bin Amir sahabat Uqbah bin Amir, beliau adalah pembantu Rasulullah tapi apa? Membantu dalam hal baghl. Baghlah. Baghlah itu apa baghlah itu? Kendaraan Paham ya? Kalau zaman sekarang mobil atau motor. Paham ya? Kalau zaman waktu bagel itu bagel. Bagelun. Perkawinan antara apa? Kuda dengan keledai. Bagelun. Jamaknya apa? Jamaknya bighal. Jamaknya bighal. Naam. Yaqudu bihi fil asfar. Yang beliau senantiasa apa? Senantiasa menggiring dan menyopir dengannya ketika safar. Jadi beliau yang nyopir, yang giring. Rasulullah naik di atasnya. Paham ya? Bagel. Bagel itu hewan. Perkawinan antara kuda dengan keledai. Nah, barakallahu fiik. Baglun namanya. Kalau keledai kan himar. Kuda ya kuda, tapi ini perkawinan antara kuda dengan keledai tadi. Nah, barakallahu fiik. Wa Anas bin Malik wa Rabi'ah bin Ka'ab wa Bilal wa wa du mahbarin wa yuqal du mah du mahmarin ibnu ibnu akhi an-najashi ada juga pembantu yang lain selain Anas Malik Rabi'ah bin Ka'ab Bilal ada juga orang yang kenal dengan du mahmarin atau du mahbarin yaitu ibnu akhi an-najashi yaitu uh, anak uh, anak saudara nah, anak saudara Najasyi itu Malik Habasyah itu raja yang berkuasa di Ethiopia waktu itu namanya siapa namanya An-Najasyi ini namanya? Namanya siapa Amir? Ingat gak? Siapa nama Raja An-Najasyi? nama barakallahu Fik Antum? Ashamah. Ashamah namanya. Namanya siapa Ahnafal? Ashamah tulis ya. Raja Najasyi namanya Ashamah. Nam. Wa yuqal ibnu ukhti hadis yang mengatakan adalah anak saudarinya wa khairuhum dan juga ada yang mengatakan selain mereka. Berikutnya kutabul wahyi, penulis-penulis wahyu. Siapa aja penulis wahyu? Amma kutabul wahyi, adapun para penulis wahyu, faqad kataba lahu Abu Bakrin. Sungguh waktu itu Abu Bakar telah menulisnya. Abu Bakar sudah Wa Umar, Umar juga iya. Wa Utsman, Utsman juga iya. Wa Ali, Ali juga iya. Wa Zubair, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Muhammad bin Maslamah, wal Arqam bin Abi Arqam, wa Aban bin Sa'id bin As, wa akhu Khalidun, saudaranya Khalid, wa Thabit bin Qais, wa Hamdalah. Paham ya? Hamdalah, nah sahabat yang mulia juga termasuk yang menulis apa? Wahyu. Termasuk penulis apa? Wahyu. Allah musta'an. Hamdalah bin Rabi al-Usaidi al-Katib. Ini. Hamdalah bin Rabi al-Usaidi al-Katib termasuk penulis wahyu. Naam. Ini berarti banyak ya yang menulis bukan hanya eh, Khulafa Rasyidun ya. Ternyata ada salah satu sahabat yang namanya Hamdalah. Hamdalah bin Rabi al-Usaidi al-Katib termasuk penulis wahyu. Wa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga penulis wahyu. Wa Abdullah bin Abil wa Abdullah bin Arqam juga termasuk penulis wahyu. Wa Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbih juga termasuk penulis wahyu. Naam. Wal Ala bin Utbah. Ala bin Utbah juga termasuk penulis wahyu. Wal Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah juga termasuk penulis wahyu. Wa Surahbil bin Hasanah. Surahbil Naam bin Hasanah juga termasuk penulis wahyu. Naam barakallahu fiik. Berikutnya Al-muadzinun, muadzinnya siapa aja? Kita lihat muadzinnya siapa aja? Kana lahu sallallahu al-muadzinuna arba'atun. Waktu itu Rasulullah memiliki apa? Empat muadzin. Ini dihafal kalau muadzin kan mudah empat tok. Paham ya? Dihafalkan. Dahulu Rasulullah SAW memiliki empat muadzin. Pertama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah satu. Satu Bilal bin Rabah muadzinnya Rasulullah SAW. Kedua Amr ibn Umi Maktum al-A'ma. Yang kedua Amr, tapi yang katakan tapi nebar kalafik. wallah alam pendapat yang kuat itu Abdullah namanya. Paham ya? Wakila Abdullah, ismu Abdullah ini Abdullah. Jadi yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua Abdullah ibn Umi Maktum. Kalau ma'rufnya Ibnu Umi Maktum, tapi namanya Abdullah. Paham ya? Kalau ma'rufnya ma'rufnya kan Ubni e, Ibnu Ummi Maktum. Qulu wasalam. Kana Bilalun yu'adzinu bil-lail wa qulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Dulu Bilal itu kalau azan azan malam. Oleh karena itu makanlah dan minumlah kalian sahur maksudnya. Sampai mendengar atau sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Siapa namanya sih? Yang ma'ruf? Abdullah. Abdullah Ibnu Maktum. Dua. Eh, beliau memang buta ya, al amat karena buta. Abdullah bin Maktum, nam Abdullah ibnu Um Maktum itu buta. Wa bil Madinah, dua-duanya ini Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum ini dua-duanya muadzin di Madinah. Muadzin yang muadzin di Madinah. Nah, sekarang yang masih Nabawi. Ya tanawaban bil adzan, mereka saling bergantian ketika adzan. Ini termasuk dalil bahwasanya muadzin itu enggak satu. Paham ya? Muadzin itu bisa empat lihat ini bisa empat ya. Saling bergantian. ada Isya siapa, sebut siapa gitu. Nah, berikutnya yang ketiga saat al qorod Yang ketiga saat saat al qorod Saat al qorod Nah, ini muadzinnya ketiga, namanya saat al qorod Muadzin di mana? Di Masjid Kuba, di Kuba. Nah, kalau yang dua pertama tadi di mana tadi? Masjid mana? Nabawi, Madinah. Kalau Sa'ad Al-Qarat, saat ya, Sa'ad Al-Qarat ini di Masjid Kuba. Yang keempat wa Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah yang keempat di Makkah, muadzin di Makkah, di Masjidil Haram. Paham ya totalnya ada berapa tadi? Empat. Siapa aja sebutkan empat tadi? Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Maktum, Sa'ad Al-Qarad